Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa man yudlil fala hadiya an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Dan memuji Allah SWT Yang telah memberikan Begitu banyak kenikmatan kepada kita semua Dan kenikmatan yang paling besar Adalah kita diberi hidayah Dan dibuka hatinya untuk memeluk agama Islam ini agama para nabi semuanya salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan dan curahkan kepada Rasulullah SAW keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman hadirin yang dimuliakan oleh Allah swt materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang adab seorang muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Adab seorang muslim di dalam kehidupan dia sehari-hari. Di sini mencakup adab ketika dia masuk rumah, adab ketika dia keluar rumah, adab ketika dia makan, adab ketika minum, adab ketika tidur dan juga perkara-perkara yang lain yang insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita yaitu agama Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al Akmal Tu lakum dinakum." Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian Agama kita adalah agama yang sempurna Yang telah mengatur segala urusan kehidupan kita Mulai dari perkara yang paling besar Perkara agama, perkara tauhid Mulai dari urusan kenegaraan Sampai kepada perkara yang paling kecil Yang berkaitan dengan kegiatan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari Makannya, minumnya, tidurnya, pergaulannya Semuanya telah diatur oleh agama kita Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang besar Bagi kaum muslimin di mana mereka memiliki agama yang sempurna Yang tidak ada kekurangannya Oleh karena itu Di zaman dahulu orang-orang Yahudi mereka merasa iri dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Mereka berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu ayat di dalam agama kalian yang seandainya itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, ini saya akan kami jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Apa itu? Yaitu ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Ayat yang bunyinya Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian Agama kalian Jadi ini adalah sebuah kenikmatan yang besar Agama ini yaitu agama Islam Telah disempurnakan oleh Allah SWT Dan di antaranya adalah mengatur Adab-adab seorang muslim dan muslimah Di dalam kehidupan dia sehari-hari oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah hendaklah dia berusaha untuk menjalankan dan juga melaksanakan adab-adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katira. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah SAW uswah yang baik, teladan yang baik di dalam akidah, di dalam akhlak, di dalam adab. Teladan bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yamal akhir. Barang siapa yang mengharapkan Allah dan juga mengharapkan pahala pada hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran dan dia mengingat Allah dengan ingatan yang banyak dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Beliau SAW mengatakan khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk dalam makan, petunjuk dalam minum, petunjuk dalam tidur. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu Dan Allah mengatakan wattabi'uhu la'allakum tahtadun hendaklah kalian mengikuti dia yaitu mengikuti Rasulullah SAW la'allakum tahtadun semoga kalian mendapatkan petunjuk kalau kita ingin mendapatkan petunjuk maka caranya adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW di dalam segala hal dan kalau kita mengikuti beliau maka di antara ganjarannya di antara pahalanya Allah akan mencintai kita Allah mengatakan kul in kuntum Allah, Fattabi'uni yuhbibakumullah Wa yufir lakum dunubakum Katakanlah kalau kalian benar-benar mencintai Allah Maka adalah kalian mengikuti aku ya, Yaitu mengikuti Rasulullah SAW Maka Allah akan mencintai kalian Dan akan mengampuni dosa kalian Jadi diantara pahala orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, adalah dia akan dicintai oleh Allah SWT dan akan diampuni dosanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang pertama adalah tentang adab ketika masuk ke dalam rumah dan juga adab ketika kita keluar rumah. Di antara adabnya, yang pertama adalah mengucapkan salam ketika memasuki rumah mengucap salam ketika memasuki rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah." Yang artinya apabila kalian memasuki rumah-rumah maka hendaklah kalian mengucapkan salam. Mengucapkan salam ala anfusikum atas diri kalian sebagai penghormatan sebagai pemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala mubarakatan thayyibah yang penuh dengan keberkahan dan juga penuh dengan kebaikan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ketika kita masuk ke dalam rumah untuk mengucapkan salam. Sampai seandainya di dalam rumah tersebut tidak ada orang Maka kita juga tetap mengucapkan salam Apalagi kalau di rumah tersebut ada orangnya dan caranya adalah mengucapkan Assalamualaikum Atau Assalamualaikum warahmatullah Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tentunya lebih lebih lengkap, lebih afdal Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini lebih banyak pahalanya Suatu saat Rasulullah SAW pernah duduk Kemudian datang kepada beliau seseorang Kemudian mengatakan Assalamualaikum Maka Rasulullah SAW menjawabnya Kemudian beliau mengatakan Ashrun Orang ini mendapatkan sepuluh Kemudian datang lagi seorang yang kedua Datang dan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian beliau SAW menjawab salam tersebut dan mengatakan ishrun dia mendapatkan 20 pahala 20 kebaikan kemudian datang orang yang ketiga mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka Rasulullah SAW menjawabnya kemudian beliau mengatakan thalathun 30 artinya orang yang mengucapkan assalamualaikum mendapatkan 10 kebaikan orang yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi mendapatkan 20 kebaikan dan orang yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mendapatkan 30 kebaikan kebaikan. Jadi semakin lengkap maka semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Apa maknanya assalamualaikum? Assalam artinya adalah keselamatan. Alaikum atas kalian. Artinya kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari semua kejelekan Keselamatan dari musibah Keselamatan dari kecelakaan Keselamatan dari semua kejelekan Semua yang kita benci Dan ini adalah doa yang sangat penting Begitu butuhnya kita semua Dengan keselamatan Assalamualaikum warahmatullahi Dan semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada kalian Ini juga termasuk doa yang sangat penting Rahmat adalah kasih sayang Semoga Allah SWT menyayangi kalian Dengan memberikan kepada kalian kebaikan yang banyak Baik kebaikan agama maupun kebaikan dunia Wa barakatuh Barakah artinya adalah tambahan kebaikan Jadi kalian Semoga Allah memberikan kepada kalian harta Semoga Allah memberikan kalian Kenikmatan agama Dan semoga kenikmatan tersebut diberikan berkah Diberikan kenikmatan ilmu dan diberikan berkah Jadi tiga doa ini sangat penting Kita mendoakan saudara kita Dengan keselamatan Dengan kasih sayang Allah SWT Dan juga dengan keberkahan Karena ada sebagian orang diberikan kenikmatan agama atau kenikmatan dunia akan tapi tidak diberkahi. Oleh karena itu kalimat wa barakatuhu ini juga sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling lengkap. Dan orang yang di dalam maka adalah dia menjawab dan membalas salam ini. Minimal setimpal setara dengan salamnya. Kalau dia mengatakan assalamualaikum, maka kita menjawab minimal mengatakan waalaikumsalam. Kalau mau kita tambahi waalaikumsalam warahmatullah itu lebih baik. Kalau kita tambahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka ini lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza huyyitum bi fahayyu bi ahsana minha aw rudduha Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian diberikan tahiyah, diberikan penghormatan, diberikan salam, fahayyu bi ahsana minha. Maka adalah kalian jawab, kalian berikan penghormatan dengan yang lebih baik dari itu. Artinya kalau dia mengatakan assalamualaikum, kita jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi aurudduha atau paling tidak diberikan balasan yang setimpal. Artinya jangan jangan kurang. Kalau dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi Jangan kita kurangi, kita mengatakan Waalaikumsalam, tidak Jadi minimal setimpal Atau lebih baik adalah menambah ini adalah diantara adab ketika memasuki rumah Yaitu dengan mengucapkan salam Kemudian yang kedua diantara adabnya adalah Membaca bismillah Membaca bismillah Rasulullah SAW bersabda idza dakhala ar-rajulu baitahu dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha Rasulullah SAW bersabda apabila salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya kemudian dia menyebut nama Allah bismillah ketika dia memasuki rumah wa inda ta'ami kemudian juga ketika dia makan maka setan akan berkata kepada pengikutnya, kepada para pasukannya. Apa yang dia katakan? La mabita lakum. Tidak ada tempat bermalam bagi kalian. Karena apa? Karena yang punya rumah mengucapkan bismillah ketika dia memasuki rumahnya. Setan tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Dia mengatakan tidak ada tempat bermalam bagi diri bagi kalian. Dan apabila dia mengucapkan bismillah ketika dia makan maka setan berkata kepada pengikutnya bahwasanya tidak ada makan malam bagi kalian jadi di antara adab seorang muslim ketika memasuki rumah adalah mengucapkan bismillah kalimat yang ringan tetapi manfaatnya besar sekali siapa di antara kita yang ingin tidur bersama setan dan siapa di antara kita yang ingin makan bersama setan oleh karena itu di antara adabnya adalah kita mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita keluar maka disunahkan kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah Bismillahi tawakkaltu alallahi, wala haula wala quwata illa billah karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qala idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah Wala la wala quwata illa billah" Yukalu lahu kufita wa wuqit. Barang siapa yang ketika keluar dari rumahnya dia mengatakan doa ini yaitu tawakkaltu ala Allah, Wala hawla la quwata illa billah maka akan dikatakan kepadanya kufita wa wuqit. Kamu akan dicukupi dan akan dijaga. Ya urusan kamu akan diberikan kecukupan Apa yang kau butuhkan akan diberikan kecukupan Wawukid dan engkau akan terjaga Terjaga dari semua kejelekan anhu Dan setan akan lari Akan pergi dari jalannya Pahala bagi siapa? Pahala bagi orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allah wala hawla wala quwata illa billah ketika dia keluar rumah. Ucapan yang ringan akan tetapi pahalanya besar. Kita akan diberikan kecukupan, hajat kita akan diberikan kecukupan dan kita akan dijaga dari kejelekan dan setan pun akan menghindar dari dari kita. Ini adalah petunjuk Rasulullah SAW ketika keluar rumah. Dan di antara doa yang disunahkan ketika dibaca ketika keluar, keluar rumah adalah Allahumma inni a'udzubika an adillah au udhalla au azilla au zalla atau أظلم atau udlama atau ajhala atau yajhala alayya yaitu ya Allah aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan dan tergelincir atau digelincirkan ada yang mengatakan tergelincir di sini adalah tergelincir, tergelincir di dalam kemaksiatan au adlima au udlam atau aku mendolimi atau didolimi berlindung kepada Allah supaya tidak menjadi orang yang zalim. Mungkin pas di jalan nabrak mobil orang lain, au udzlam atau didolimi oleh orang lain. Kita berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang zalim atau didolimi. Au ajhala au jahala alai atau aku menyakiti orang lain ataupun disakiti oleh orang lain. Berlindung kepada Allah dari beberapa perkara ini. Ummu Salamah, istrinya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Tidaklah Rasulullah SAW keluar dari rumahnya kecuali beliau membaca doa ini. Istri beliau yaitu Ummu Salam mengatakan tidaklah beliau yaitu SAW keluar dari rumahnya kecuali beliau mengangkat ke atas itu melihat ke langit kemudian mengatakan doa ini. Oleh karena itu seorang Muslim berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam adab ketika dia masuk rumah maupun keluar rumah. Kemudian yang kedua adalah adab makan dan minum. Adab makan dan minum. Di antara adabnya adalah mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah ketika ketika di awal makan dan juga di awal minum. Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tiri Rasulullah SAW yaitu anaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah SAW. Pernah suatu saat ketika beliau masih kecil makan bersama satu nampan dengan Rasulullah SAW, satu tempat dengan Rasulullah SAW. Dia menceritakan, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah SAW. Aku dulu adalah seorang anak kecil yang diasuh oleh Rasulullah SAW. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah dan dulu tanganku kata beliau Itu bergerak ke sana kemari Di atas nampan Artinya mereka makan bersama-sama Kemudian tangannya ini bergerak ke kemana-mana Artinya bukan hanya yang ada di depannya saja yang dimakan Yang di depan Rasul juga dimakan Yang di depan orang lain juga dimakan Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya Mengajari kepada Umar bin Abi Salamah Ya gulam Sammillah Wahai anak kecil Samillah ucapkanlah bismillah Wakul biyaminik Kemudian makanlah dengan tangan kananmu Wakul mimma yali Kemudian makanlah apa yang ada di dekatmu Artinya kalau kita makan bersama-sama Adabnya adalah kita jangan memakan sesuatu yang jauh dari kita Kalau makanannya sama Kalau di sini anggur dan di sana anggur Maka kita mencari tempat yang yang paling dekat dengan kita, makanan yang paling dekat dengan dengan kita. Kecuali makanan yang bervariasi, artinya yang dekat adalah A, kemudian yang jauh adalah B, maka boleh kita mengambil yang jauh. Tapi kalau makanannya sama, sama-sama nasi misalnya, maka kita kita mengambil makanan yang paling dekat dengan kita. Ini diantara adab ketika makan bersama orang lain. Syahidnya di sini Rasulullah SAW menyuruh kepada Umar bin Abi Salamah untuk mengatakan bismillah ketika di awal makanya. Kemudian beliau mengatakan famazalat tilka ta'mati ba'du. Umar bin Abi Salam mengatakan dan senantiasa itulah caraku untuk makan setelah itu. Dia mengatakan itulah caraku untuk makan setelah dikatakan oleh Rasulullah SAW, setelah dinasihati oleh Rasulullah SAW. Artinya beliau Umar bin Abi Salamah dan saat itu beliau masih kecil. Setelah dinasihati oleh Rasulullah SAW dan diberikan pengarahan oleh Rasulullah SAW, beliau tidak pernah meninggalkan ucapan Rasulullah SAW ini. Maka beliau mengatakan, "Fama tilka ta'mati ba'du." Demikianlah aku melakukan ketika aku makan setelah itu. Padahal beliau saat itu masih kecil. Dan ini menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya mereka apabila mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW mereka tidak tinggalkan tidak mereka tinggalkan dalam keadaan apapun kalau sudah mendengar dari Nabi SAW entah itu perkara yang sunnah perkara yang wajib mereka berusaha untuk melaksanakannya Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu dan juga Fatimah radhiallahu anha pernah diajari oleh Rasulullah SAW zikir ketika sebelum tidur yaitu membaca tasbih 34 kali Membaca takbir 33 kali Kemudian membaca Alhamdulillah 33 kali Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan Aku tidak pernah meninggalkan zikir ini Setelah aku mendengarnya dari Rasulullah SAW Artinya sampai belum meninggal Sampai belum tua Sampai belum meninggal Tidak pernah meninggalkan zikir ini Beliau pernah ditanya Ya Ali apa yang engkau lakukan ketika saat perang Siffin? Maksudnya adalah apakah engkau meninggalkan zikir ini ketika perang Siffin? Perang Siffin ini adalah perang yang besar saat itu yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Boleh mengatakan sampai di perang Siffin pun aku tidak meninggalkannya. Subhanallah. Jadi dalam keadaan perang, padahal beliau ada sebagai seorang komandan yang mungkin memikirkan bagaimana siasat perang, apa yang akan dilakukan besok. Tapi ketika di, beliau mau tidur, beliau tidak lupa untuk melaksanakan zikir yang pernah dilaku, yang di, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka mengilmui dan berusaha untuk mengamalkan apa yang diilmui. Kemudian di antara adab ketika kita makan apabila kita lupa tidak mengucapkan bismillah di awal maka kita membaca bismillahi awwalahu wa akhirah kalau kita lupa di awal kita enggak baca bismillah kemudian di pertengahan kita baru ingat maka kita membaca bismillahi awwalahu wa akhirah artinya adalah bismillah di awalnya dan juga di akhirnya dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadhkurismallah fa in nasiya ayyadhkura ayyadhkura ismallah ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah apabila salah seorang di antara kalian makan maka adalah dia menyebut nama Allah dan apabila dia lupa untuk menyebut nama Allah di awalnya maka adalah dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirah ini adalah yang disunahkan ketika kita lupa untuk membaca basmalah di awalnya. Kita mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirah. Kemudian setelah makan, kita juga disunahkan untuk membaca doa yang bunyinya alhamdulillah allazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala ta'aman فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه Beliau SAW mengatakan Barang siapa yang memakan makanan Kemudian setelah itu dia mengatakan Alhamdulillah Alladhi ata'amani hadha Warazakanihi min ghairi halim minni wala quwah Ghufira lahu ma taqaddama min dambi Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu Subhanallah. Makanya enak makan itu sendiri adalah sebuah kenik kenikmatan. Ketika kita lanjutkan dengan bersyukur kepada Allah, mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi halimin minna maka diampuni dosa kita yang telah lalu. Diampuni dosa kita yang yang telah lalu. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ditambah kenikmatan lagi diampuni dosa yang telah lalu. Syaratnya apa? Membaca doa ini. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi halin minni walaku. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepadaku makanan ini. Wa dan memberikan rezeki kepadaku makanan ini. Min ghairi haulin minni wa Tanpa ada daya dan upaya dariku min ghairi halin minni wala quwwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan makanan ini kepada kita. Memberikan makanan ini kepada kepada kita. Assalamualaikum Ini menunjukkan bahwasanya di antara adab kita ketika makan adalah bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala di akhir setelah kita makan. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian diantara adab ketika makan Tidak boleh kita mencela makanan Tidak boleh kita mencela makanan Abu Hurairah mengatakan Ma'aban Nabiya sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akalahu wa illa tarakah Kata Abu Hurairah adalah anu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun Di selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan ini istahahu akalah. Kalau beliau suka, beliau makan. Wa illa kalau beliau tidak suka, tarokahu maka beliau tinggalkan. Tidak ada komentar. Kalau memang beliau tidak suka makanannya, maka beliau tinggalkan. Dan jadi dimaksud dengan mencela makanan adalah seperti misalnya mengatakan makanannya terlalu asin atau kurang asin atau terlalu kecut dan juga kalimat-kalimat yang lain yang apabila didengar oleh orang yang membuatnya ini menyakitkan hati. Dan ini adalah hikmah diantara kenapa kita dilarang untuk mencela makanan. Selain menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Swt, maka kita dilarang untuk mencela makanan supaya tidak menyakiti hati orang lain. Tidak menyakiti hati orang yang membuatnya. Jadi Rasulullah SAW Beliau tidak pernah mencela makanan sekalipun Jadi kalau kita suka silahkan dimakan Kalau tidak ya jangan kita berkomentar Kemudian diantara adab ketika kita makan adalah kita tidak makan dalam keadaan bersandar Tidak makan dalam keadaan bersandar Karena Rasulullah SAW mengatakan La akulu muttaki'an La akulu muttaqian. Aku tidak makan dengan bersandar. Dan termasuk dalam hal ini adalah minum. Jadi adabnya ketika kita makan dan minum itu tidak dalam keadaan bersandar. Itu adalah adab Rasulullah SAW. Beliau mengatakan la akulu muttaqian. Aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Kalau bersandar tidak boleh, apalagi dalam keadaan tidur. Tentunya lebih tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurah. Seperti orang yang sakit misalnya tidak mampu untuk duduk misalnya, maka tidak mengapa dia makan ataupun minum dalam keadaan bersandar. Kemudian di diantara adab ketika makan adalah makan dengan tangan kanan, makan dan minum dengan tangan kanan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih." Apabila salah seorang di antara kalian memakan, maka adalah dia makan dengan tangan kanannya. Ini adalah perintah Rasul. Ini bukan hanya sekedar adat istiadat, istiadat atau kebiasaan kita bukan. Falyakul biyaminihi, maka adalah dia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syarif, apabila dia minum, falyashrab biyamini. Maka adalah dia minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kirinya dan juga minum dengan tangan kirinya. Artinya kita jangan menyerupai setan ketika kita makan dan juga minum. Jangan kita memakan dan minum dengan tangan kiri kita. Para ulama berbeda pendapat apa hukumnya kita minum dengan tangan kiri dan juga makan dengan tangan kiri. Apakah kita berdosa? Ada yang mengatakan berdosa. Karena di sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya makan dan juga minum dengan tangan kiri adalah perbuatan setan. Dan ada ulama yang mengatakan tidak berdosa karena perintah di sini adalah perintah yang sekedar dianjurkan, hanya tidak sampai kepada kewajiban. Dan tidak sepantasnya bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk makan dengan tangan kirinya. Selama Rasulullah SAW mengatakan bahasa ini adalah perilaku setan, maka jangan sampai dia makan dan juga minum dengan tangan kirinya, kecuali dalam keadaan darurat. Tangan kanan terluka, sehingga dia tidak bisa makan dengan tangan kanan, maka silakan dia makan dengan tangan kirinya. Kemudian yang selanjutnya Di antara adab kita ketika makan Adalah berusaha untuk Membersihkan tangan kita yang kita gunakan untuk makan Yaitu jangan sampai menyisakan Makanan yang ada di dalam tangan kita Semuanya kalau bisa dimakan Rasulullah SAW bersabda Ida akala ahadukum ta'aman Fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha Au yul'iquha Beliau mengatakan apabila salah seorang di antara kalian memakan makanan, maka janganlah dia mencuci tangan tersebut sampai dia menjilat e, tangan tersebut atau menjilatkannya kepada orang lain. Artinya apa? Jangan sampai menyisakan makanan yang ada di tangan kita kemudian dicuci tidak. Jangan kita cuci sebelum kita menjilatnya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Artinya di antara adab islami adalah menjilat makanan setelah dia makan. Kalau memang ada makanan di tangan tersebut. Atau kalau dia tidak menjilatnya maka dijilatkan kepada orang lain. Maksudnya misalnya ada yang sedikit ada istri kita misalnya di situ. Ya maka tidak masalah. Ya ada istri kita, ada ada orang yang dekat dengan kita. Ini adalah termasuk adab yang islami dan bukan suatu yang jarak. Karena Rasulullah SAW mengatakan ini semua bukan dari hawa nafsu beliau. Ini semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau SAW mengatakan ini semua dengan hawa nafsunya. Semua ini adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau dan kita yakin bahwasanya di dalam itu semua ada hikmahnya Kadang hikmah tersebut kita tidak mengetahuinya dan kadang kita mengetahuinya. Tapi seorang muslim dan muslimah menyerahkan dirinya kepada Allah SWT Kalau memang itu adalah petunjuk Rasul SAW maka tidak boleh kita membenci adab ini. Meskipun kita belum mungkin kita belum bisa melakukannya. Atau bahkan menghina adab diantara adab-adab yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara adab ketika kita makan Apabila ada makanan yang jatuh Maka kita berusaha untuk membersihkannya Dan tidak kita buang begitu saja Kalau memang masih bisa dibersihkan Rasulullah SAW bersabda Ida saqatats Saqatats luqmatu ahadikum Fal yumit anhal adha Wal ya'kulha Wal yada'ha lisyaitan Apabila ada sesuatu yang jatuh di antara makanan kalian maka hendaklah berusaha untuk menghilangkan kotoran darinya misalnya roti kita jatuh maka petunjuk Nabi SAW kita hilangkan kotorannya kalau memang masih pantas untuk dimakan artinya yang kotor kita buang wal yakulha maka adalah dia memakannya walayadakha li syaitan dan janganlah dia tinggalkan makanan tersebut begitu saja untuk syaitan. Wa amarana an nasluta al-qas'ah qala fa innakum la tadruna fi ayyiha fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kata beliau sallallahu eh, kata sahabat yaitu Anas bin Malik dan beliau sallallahu memerintahkan kepada kami untuk membersihkan piring membersihkan nampan. Kemudian beliau mengatakan karena kalian tidak tahu di mana barokah itu ada. Artinya mungkin barokah itu yaitu barokah pada makanan tersebut ada di dalam makanan yang masih tersisa di piring. Jadi di antara adab ketika kita makan adalah membersihkan apa yang ada di atas piring. Jadi kalau kita makan dengan nampan secara bersama-sama atau makan dengan piring maka jangan disisakan makanan yang ada di dalam piring. Dan ini adalah termasuk adab nabawi. Adab ketika kita makan menurut ajaran Islam. Ya, yaitu dengan membersihkan apa yang ada di dalam piring yang ada di depan kita, yang kita, gunakan untuk makan. Kita bersihkan. Oleh karena itu ketika kita makan prasmanan misalnya, kita jangan terlalu tamak. Artinya kita melihat sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu mengambil jangan mengambil terlalu banyak. Supaya apa? Supaya kita bisa menghabiskan apa yang ada di, di atas piring tersebut. Nah ini adalah di antara adab-adab Islami. Kemudian beliau salam di antara adab ketika makan adalah kita dilarang untuk e, ketika minum dilarang kita untuk meminum dari mulut bejana mulut wadah air seperti misalnya teko teko yang besar yang digunakan untuk wadah air maka kita dilarang untuk meminum dari langsung dari mulut teko tersebut atau punya kendi misalnya kendi kita dilarang untuk meminum langsung dari mulut kendi nahan Nabi sallam ayyashruba ayyash ayyashruba min fisqa Beliau mengatakan, seorang sahabat mengatakan Rasulullah SAW melarang minum dari mulut wadah, yaitu mulut bejana. Dan larangan di sini sifatnya adalah makruh, artinya bukan sampai ke tingkat keharaman. Artinya seandainya ada hajat, seandainya diperlukan sewaktu-waktu karena dalam keadaan darurat atau karena memang tidak ada gelas misalnya, maka boleh kita lakukan. Karena sesuatu yang makruh apabila diperlukan maka hilang kemakruhannya. Oleh karena itu sebagian para sahabat ada di antara mereka yang minum langsung dari mulut bejana atau mulut wadah. Ini menunjukkan bahasanya perkara ini tidak sampai kepada keharaman. Kemudian di antara adab ketika makan adalah kita dilarang untuk meniup makanan atau minuman. Seperti misalnya terlalu panas kemudian kita tiup supaya lebih cepat dingin maka ini bukan adabnya Rasulullah SAW bersabda Iza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina apabila salah seorang di antara kalian minum maka janganlah dia meniup di dalam inak tersebut di dalam gelas tersebut jadi ini adalah di antara adab ketika kita minum jangan kita tiup artinya kita biarkan aja kalau memang ingin dingin maka kita biarkan atau dengan cara lain. Yang jelas jangan ditiup. Dan ini ada hikmahnya meskipun kita atau di antara kita ada yang tidak mengetahuinya. Kemudian disunahkan kita kita makan dan minum dalam keadaan duduk. Ini disunahkan dalam keadaan duduk. Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk minum dalam keadaan berdiri. Dalam hadis Anas, nahan Nabi SAW ayyashrabar rajulu qa'iman. Rasulullah SAW melarang seorang untuk minum dalam keadaan berdiri. Kemudian seorang rawi bertanya, yaitu Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, "Fakulna fal aklu?" Kami berkata, "Bagaimana hukumnya makan dengan berdiri?" Tadi kan dikatakan Rasulullah SAW melarang seseorang untuk minum dalam keadaan berdiri. Ditanya oleh seorang rawi, bagaimana ketika makan dalam keadaan berdiri? Maka Anas berkata, fadaka syarrun atau fadaka asyar. Makan dengan berdiri itu lebih jelek, lebih buruk. Ini menunjukkan bahasa hukumnya sama. Makan itu dengan duduk, minum juga demikian, yaitu dengan duduk. Dan larangan di sini bukan sampai kepada keharaman. Jadi larangan di sini adalah makruh. Jangan menjadi kebiasaan. Artinya jangan menjadi kebiasaan kita makan dan minum dalam keadaan berdiri. Kalau kadang-kadang dilakukan dalam keadaan hajat karena tidak ada kursi atau karena memang tempatnya banyak orang sehingga tidak mungkin duduk, maka boleh kita lakukan. Tapi jangan menjadi kebiasaan. Kemudian yang selanjutnya adalah adab-adab ketika kita bersin. Adab ketika bersin. Di antara adabnya adalah membaca zikir yang disyariatkan. Orang yang bersin maka dia membaca alhamdulillah. Membaca alhamdulillah. Orang yang mendengar yang ada di sekitarnya mengatakan yarhamukallah. Semoga Allah menyayangi kamu. Kemudian orang yang bersin membalas kembali yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini adabnya. Yang mungkin jarang dilakukan di daerah kita. Jarang di antara kita yang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Dan jarang orang yang mendengarnya mengatakan yarhamukallah. Padahal ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Apabila salah seorang di antara kalian bersin maka adalah dia mengucapkan alhamdulillah. Bukan alhamdulillahirabbilalamin alamin. Mengatakan apa? Alhamdulillah. Karena ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW hendaklah dia mengatakan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibu hendaklah saudaranya atau orang yang ada di dekatnya, temannya mengatakan kepadanya yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Karena apa? Karena engkau telah memuji Allah Swt wa taala atas kenikmatannya Allah berikan. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Apabila saudaranya yang ada dekat di dekatnya mengatakan yarhamukallah, maka adalah orang yang bersin mengatakan yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu wa yuslihu balakum dan memperbaiki keadaan kamu. Masya Allah. Satunya memuji Allah Swt yang lain mendoakan kemudian diganti lagi dengan doa. Saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Kalau orang yang bersin tidak mengatakan alhamdulillah, maka kita yang mendengar tidak disunahkan untuk mengatakan yarhamukallah. Kalau orang yang bersin sendiri dia tidak mengatakan alhamdulillah, maka kita tidak mengatakan juga yarhamukallah. Jadi kalimat yarhamukallah kita baca ketika orang yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah. Pernah Rasulullah SAW Pernah dua orang laki-laki Bersin di hadapan Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW Mengucapkan Yarhamukallah bagi yang pertama Tetapi tidak mengucapkan Yarhamukallah bagi yang kedua Maka orang yang tidak dikatakan kepadanya Yarhamukallah Dia bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Engkau mengatakan Yarhamukallah kepada teman saya Dan engkau tidak mengatakan Yarhamukallah kepadaku Bedanya apa? Maka beliau mengatakan innahu yahmadullah. Yang pertama yaitu temanmu dia mengat, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka lam tahmadillah dan sungguhnya engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Artinya apa? Kalimat ya rahmukallah ini kita baca ketika saudara kita yang bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak maka kita tidak mengatakan ya rahmukallah. Kemudian diantara adabnya Ketika kita bersin Adalah berusaha untuk Menutup tangan, menutup mulut kita Atau menutup hidung kita Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW, Iza atasa Wadu'a yadahu Au thawbahu ala fih wa khaffadha au ghadda biha sautahu. Beliau mengatakan dahulu Rasulullah SAW, apabila beliau bersin maka beliau meletakkan tangannya atau kainnya, bajunya di atas mulutnya. Artinya ditutup dengan tangan atau ditutup dengan kain. Wa khaffadha aw ghadda biha sautahu. Kemudian beliau berusaha untuk mengecilkan suaranya. Artinya tidak dibiarkan besar begitu saja. Karena sebagian orang ketika dia bersin berusaha untuk memuaskan dirinya. Dia mengeraskan uh, uh, bersihnya dengan sekeras-kerasnya. Ini tidak sopan dan ini bukan termasuk petunjuk Rasulullah SAW ketika bersin. Jadi orang yang bersin menurut adab yang Islami adalah berusaha untuk melirihkannya dan menutup dengan tangannya atau dengan bajunya. Kemudian yang selanjutnya adalah adab ketika menguap. Adab ketika kita menguap. Di antara adabnya kita berusaha untuk menutupnya semampu kita. Jadi kalau kita menguap, kita berusaha untuk tidak membuka mulut kita. Semampunya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyakhdhim mastata'." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah dia menutupnya sesuai dengan kemampuan dia ditutup sekuat-kuatnya. Ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ketika menguap kita diperintahkan untuk menutup sekuat-kuatnya. Kemudian di antara adabnya adalah menutup mulut kita dengan tangan. Yang menutup mulut kita dengan tangan ketika menguap. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tatha'aba ahadukum falyadha' yadahu bifih fa inna syaitan yadkhulu fihi." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka adalah dia menaruh tangannya di mulutnya. Karena sesungguhnya setan itu masuk di dalam mulutnya. Kapan? Ketika kita menguap. Kalau kita tidak tutupi dengan tangan kita, maka setan bisa masuk di dalam mulut kita. Ini adalah di antara adab ketika kita atau seorang muslim dan muslimah menguap. Kemudian adab ketika masuk kamar kecil toilet. Di antara adabnya adalah kita mengucapkan bismillah ketika kita mau masuk kamar kecil. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Sitru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanif yaqula bismillah. Sitar yaitu penutup antara mata para jin dan juga auratnya anak-anak Adam ketika dia masuk ke dalam kamar kecil adalah mengucapkan bismillah. Jadi kalau kita mengucapkan mengucapkan bismillah, maka jin tidak bisa melihat aurat kita ketika kita berada di dalam kamar kecil. Tapi kalau kita tidak mengucapkan mengucapkan bismillah, maka dia bisa melihat aurat kita. Dengan ini semua adalah dengan kudratullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengucapkan bismillah, para jin tidak bisa melihat aurat kita. Kita ucapkan bismillah sebelum kita masuk kamar ke jin. Di antaranya adabnya adalah mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan-setan laki-laki maupun setan-setan yang wanita. Berlindung dari mereka. Berlindung kepada Allah dari kejelekan setan-setan laki-laki maupun wanita. Di antara adabnya adalah kita masuk dengan tangan dengan kaki kiri. Ketika masuk kamar mandi dengan kaki kiri, diawali dengan kaki kiri dan ketika keluar didahulukan dengan, didahulukan kaki kanan. Kebalikan ketika kita masuk masjid. Kalau masuk masjid didahulukan kaki kanan, pas keluar maka didahulukan kaki kiri. Di antara adabnya kita tidak membawa sesuatu barang ke dalam kamar kecil yang di situ ada zikrullahnya. Ya jangan kita membawa Al-Qur'an ketika kita masuk ke dalam kamar kecil. Atau membawa buku yang di situ ada nama Allah. Karena dulu Rasulullah SAW Beliau ketika memasuki kamar kecil Maka beliau melepas cincin beliau Karena apa? Karena di dalam cincin tersebut Ada tulisan Muhammad Rasulullah ada tulisan Muhammad Rasulullah. Artinya di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh lepas. Oleh karena itu di antara adabnya ketika kita masuk kamar kecil adalah tidak membawa barang-barang yang di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab ketika tidur. Adab ketika ketika kita tidur. Sebelum tidur maka kita disunahkan untuk membaca dikir-dikir yang disunahkan, yang disyaratkan dibaca sebelum kita tidur. Di antaranya adalah membaca ayat kursi. Kemudian di antaranya adalah mengucapkan doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raqbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka ila ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta ini dibaca kalau kita baca doa ini kata Rasulullah SAW sebelum kita tidur seandainya kita mati dalam keadaan tidur maka kita mati mati di atas fitrah kita mati di atas fitrah maksudnya di atas keislaman Kemudian di antara doa atau zikir yang dibaca sebelum tidur adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya atau Allahumma bismika amutu wa ahya Ya Allah dengan namamu aku mati dan juga hidup dengan namamu ya Allah aku mati dan juga hidup ini dibaca sebelum kita tidur kemudian disunahkan ketika tidur kita berada di atas bagian kanan badan kita Artinya apa? Berbaring di atas bagian kanan badan kita. Ini sunnahnya. Ya berbaring di atas bagian kanan badan kita. Karena Rasulullah SAW pernah, karena beliau SAW melakukannya. Dan menurut kesehatan ini adalah posisi tidur yang paling bagus. Yaitu berbaring di atas bagian kanan badan kita. Kemudian di antara sunnahnya setelah kita bangun kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian di antara adab ketika tidur kita dilarang untuk tidur dalam keadaan tengkurap. Ya dalam keadaan tengkurap. Karena Rasulullah SAW mengatakan inna hadhihi Doja'atun yubagiduha Allah. Karena sungguhnya cara seperti ini adalah cara yang dibenci oleh Allah Swt. yaitu tidur dalam keadaan tengkurap. Kalau kita tidak mampu untuk berbaring di atas bagian kanan badan kita, maka tidak mengapa kita tidur dalam keadaan melumah atau ber, ber, e, menghadap ke atas. Yang jelas, yang penting jangan sampai kita tidur dalam keadaan tengkurap. Karena ini adalah cara yang dibenci oleh Allah Swt. Kemudian disunahkan sebelum tidur kita berwudu. Berwudu seperti kalau kita berwudu ketika mau sholat. Disunahkan sebelum tidur. Kemudian yang terakhir adalah adab-adab ketika memakai pakaian. Di antara adabnya adalah kita jangan sampai berlebih-lebihan di dalam memakai pakaian. Ya yang pertengahan saja, jangan terlalu mahal. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kulu washrobu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israf wala makhilah. Jadi kita disuruh makan, minum, memakai pakaian tanpa israf, tanpa berlebih-lebihan. Jadi kalau beli pakaian, pakaian yang sewajarnya, artinya jangan sampai terlalu mahal. Kemudian ketika kita memakai pakaian, disunahkan kita memakai pakaian atau memakai sebelah kanan dahulu. Ini sunahnya. Dan ketika kita melepas, melepas bagian kiri terlebih dahulu. Karena Rasulullah SAW beliau dulu menyukai tayammun, yaitu mendahulukan bagian sebelah kanan. Kemudian di antara adab memakai pakaian adalah dilarang bagi laki-laki untuk menyerupai wanita dan dilarang bagi wanita untuk menyerupai laki-laki di dalam memakai pakaiannya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Di antaranya dalam dalam masalah pakaian. Kemudian dilarang kita untuk memakai pakaian syuhrah. Dilarang kita memakai pakaian syuhrah, yaitu pakaian popularitas, pakaian ketenaran. Yaitu pakaian di antaranya adalah pakaian yang terlalu mahal atau pakaian yang terlalu mewah atau pakaian yang tidak dipakai oleh orang-orang yang ada di daerahnya. Artinya orang lain biasa pakai pakaian ini kemudian dia memakai pakaian yang tidak dipakai oleh orang-orang yang ada di daerahnya. Maka ini adalah dinamakan dengan pakaian suhroh, pakaian popularitas. Rasulullah SAW bersabda, "Man labisa thawba syuhratin albasahullahu thawba madallah." Barang siapa yang memakai pakaian popularitas, ketenaran, maka Allah SWT akan memakaikan dia pakaian kehinaan. Oleh karena itu selama pakaian yang ada di daerah kita adalah pakaian yang disyariatkan Artinya tidak ada penyelisian terhadap syariat di situ Menutup aurat Dan tidak menyelisih syariat Maka kita pakai pakaian yang ada di daerah kita Kalau di Indonesia, di Malaysia misalnya biasa memakai sarung di daerah kita maka kita pakai pakaian ini karena pakaian ini adalah pakaian yang ada tersebar di daerah kita dan tidak menyelisih syariat. Tidak perlu kita membebani diri kita dengan memakai jubah misalnya Atau memakai pakaian dari negara lain Selama pakaian yang ada di daerah kita adalah pakaian yang disyariatkan Tidak menyelisih syariat Maka kita pakai memakai pakaian yang umumnya dipakai oleh manu, manusia Kecuali kita berada di lingkungan tertentu Seperti misalnya di pesantren Yang biasa di situ memakai jubah Kita silahkan memakai jubah Tapi kalau di daerah kita nggak terbiasa manusia biasa pakai peci, biasa pakai sarung. Maka kita memakai pakaian yang mereka pakai supaya tidak kelihatan beda dengan yang lain. Itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bagi yang ada bertanya silakan ditulis pakai kertas. Yang tidak punya kertas silakan diambil ke depan. Pertanyaan yang pertama, amalan apa yang paling afdol yang dilakukan di malam Sya'ban dan apakah ada salat tertentu untuk dilakukan? Ya, e, telah datang dari Aisyah radhiallahu anha bahasanya Rasulullah SAW ketika beliau di bulan Sya'ban maka beliau memperbanyak puasa. Ya ketika di bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa. Ini adalah amalan yang afdalnya dilakukan oleh seorang muslim ketika di bulan Sya'ban yaitu memperbanyak puasa. Adapun salat maka setahu saya tidak ada dalil khusus tentang keutamaan melakukan sholat di malam-malam di bulan Syaban. Termasuk diantaranya keutamaan melakukan sholat di malam nisfu Syaban. Ini tidak ada dalil yang yang sahih. Tolong diterangkan pakaian yang menutup mata kaki bagi laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, Ma'as falal ka'bain fahuwa finnar. Pakaian yang berada di, di, di bawah mata kaki, maka itu berada di dalam neraka. Maksudnya adalah kaki tersebut berada di dalam neraka. Ini menunjukkan tentang keharaman bagi seorang laki-laki untuk memakai pakaian sampai berada di bawah mata kaki. Entah itu memakai celana atau memakai sarung, memakai jubah atau memakai pakaian yang lain. Maka diharamkan bagi seorang laki-laki untuk memakainya di bawah mata kaki. Jadi sunnah Rasulullah SAW adalah memakai pakaian bagi laki-laki di atas mata kaki baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan cara mengikuti sunnah Nabi SAW. Apakah semua doa disunahkan mengangkat tangan? Tidak semua doa disunahkan untuk mengangkat tangan apabila telah datang dari Rasulullah SAW Contoh bahasanya ketika beliau berdoa Beliau mengangkat tangan Maka kita mengangkat tangan sunnahnya Contohnya ketika kita berada di atas sofa dan marwah Ketika kita berdoa Kita mengangkat tangan Karena apa? Karena Rasulullah SAW Telah datang dari beliau Bahasanya beliau ketika di atas sofa dan marwah Beliau dalam keadaan mengangkat tangan jadi sunnahnya ketika berdoa di sana kita mengangkat tangan. Tapi di sana ada beberapa tempat Rasulullah SAW berdoa tetapi tidak mengangkat tangan. Maka dalam keadaan seperti ini sikap kita adalah tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Ketika Rasulullah SAW berdoa dan beliau tidak mengangkat tangan. Contohnya ketika ketika doa ketika sujud. Allah Rasulullah SAW bersabda, "Akrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid." Fa'akthiru du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Jadi kita ketika sujud, kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Baik sujud di rekaat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Disunahkan kita memperbanyak doa. Di situ ada doa. Tapi apakah ada Rasulullah SAW pernah beliau mengangkat tangan ketika sujud? Padahal saat itu beliau berdoa. Jawabannya tidak ada. Maka ketika itu kita tidak mengangkat tangan kita. Dan di sana ada beberapa tempat yang tidak ada keterangan apakah Rasulullah SAW di situ berdoa dengan mengangkat tangan atau tidak. Maka dalam keadaan seperti ini tidak masalah kita mengangkat tangan. Ya apabila datang dari dalam sebuah hadis bahasa Rasulullah SAW berdoa dan tidak ada keterangan apakah beliau saat itu mengangkat tangan atau tidak. Maka tidak mengapa kita mengangkat tangan. Karena di antara cara supaya doa kita ini mustajab adalah dengan cara mengangkat tangan. Sebagaimana eh, Rasulullah SAW menceritakan ada seorang laki-laki Ash'ata Agubara Rafa'a yadahi ila sama' Diceritakan oleh Rasulullah SAW Ada seorang laki-laki yang kusut Dan berdebu pakainya kusut dan berdebu Rafa'a yadahi ila Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit Faqala ya Rabbi ya Kemudian dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi Meminta kepada Allah Wa mat'amu haram Wa mashrabu haram Wa malbasu haram Wa ghudhiya bil haram Fa anna yustajabu lahum Tetapi dia makanannya haram minumannya haram, pakaiannya juga haram. Dan dagingnya ini tumbuh dengan rezeki yang haram. Fa anna Maka bagaimana dia akan dikabulkan doanya? Padahal apa? Dia adalah seorang musafir dan seorang musafir ini doanya mustajab dalam keadaan berdebu, kusut badannya. Kemudian dia sudah mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan ya Allah ya Allah. Tapi enggak diterima doanya karena apa yang dia makan haram, pakainya haram, minumannya haram, ini menunjukkan bahasa di antara cara untuk dikabulkan doanya adalah dengan mengangkat tangan. Jadi kalau ada di sana Rasulullah SAW berdoa dan tidak ada keterangan apa apakah beliau mengangkat atau tidak, maka dalam keadaan seperti ini tidak mengapa kita mengangkat tangan kita untuk berdoa. Bagaimana orang yang memakai baju, makan, minum seperti kaum Yahudi dan Nasrani? Apabila bajunya tersebut merupakan baju yang merupakan kekhususan bagi mereka. Jadi baju ini terkenal di antara manusia ini dipakai oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh kita memakainya. Tapi kalau pakainya umum dipakai oleh manusia, entah itu orang kafir, orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, semuanya memakai pakaian ini maka nggak masalah. Seperti misalnya memakai kaos dalam misalnya, semuanya memakai. Orang Yahudi, Nasrani, bukan kekhususan mereka. Maka dalam keadaan seperti ini tidak mengapa kita memakai pakaian tersebut. Selama apa? Selama pakaian tersebut adalah umum dipakai manu, manusia. Ini adalah pertanyaan yang belum terjawab pada kesempatan yang lalu. Bagaimana hukumnya memakai minyak wangi beralkohol? Ini para ulama berbeda pendapat. Boleh atau tidak kita memakai minyak wangi yang beralkohol? dan seorang muslim hendaklah berhati-hati. Selama di sana masih ada minyak wangi yang bebas dan bersih dari alkohol, kenapa kita tidak memakainya? Dalam perkara dunia saja kita berusaha untuk hati-hati. Apalagi dalam perkara agama kita dan juga akhirat kita. Jadi selama di sana masih ada minyak wangi yang bersih dari alkohol, maka kita memakai minyak wangi yang bersih dari alkohol untuk keselamatan diri kita. Dan Rasulullah SAW bersabda "Dakma yaribuka ilama la Tinggalkanlah apa yang meragukanmu Ilama ma la Kepada suatu yang tidak meragukanmu Artinya kalau kita bisa mencari perkara yang tidak meragukan kita Kita cari Adapun perkara yang meragukan kita Maka kita tinggalkan Lebih baik mana solat sunnah di rumah atau di masjid nabawi Berkaitan dengan hadis Baik-baik solat adalah di rumah kecuali salat wajib. Ya Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan afdhalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Beliau mengatakan sebaik-baik salat bagi seseorang adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Di mana beliau mengatakan ini? Di Madinah. Di sekitar Masjid Nabawi. Menunjukkan bahwasanya salatnya seseorang di rumahnya itu salat sunnah itu lebih baik dikerjakan daripada dikerjakan di Masjid Nabawi sendiri. Jadi sholat kita, sholat sunnah yang kita lakukan Misalnya kita orang Madinah di sini Sholat dia yang dilakukannya itu Sholat sunnah yang dikerjakan di rumahnya Itu lebih banyak pahalanya daripada dikerjakan di dalam Masjid Nabawi Karena beliau SAW mengatakan Afdhulu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah Sebaik-baik sholat bagi seorang Adalah di rumahnya kecuali sholat Lima waktu Tetapi kalau kita sholat di sini sholat sunnah Misalnya sholat sunnah ba'diyah isya